Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah kita bertemu kembali dalam pembelajaran bahasa Arab. Dan insya Allah untuk kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang At-Tawabi. Baik, pada kesempatan yang telah lalu kita telah membahas salah satu kelompok dari At-Tawabi yaitu naat. Baik, untuk kesempatan kali ini insya Allah kita akan membahas tentang kelompok yang kedua dari tabi, yaitu al-atfu atau atof. Perlu kita ulang kembali bahwasanya at-tawabi dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya, ya. Dia mengikuti i'rab dari kata sebelumnya. Apabila kata sebelumnya i'rabnya rofa, maka tabiknya juga ikut rofa. Nah, sehingga sekali lagi kita katakan bahwasanya pembahasan ini juga tepat dimasukkan pada pembahasan marfuatul asma ya, yaitu at-tawabi. Baik, kita lanjutkan pembahasan kita yaitu tentang atof apa itu atof? Atof adalah tabi yang terletak setelah huruf-huruf atof. Ya, kami ulang bahwasanya atof adalah tabi yang terletak setelah huruf-huruf atof. Untuk lebih memudahkan, mungkin kita katakan bahwasanya huruf-huruf atof adalah huruf-huruf penghubung atau penyambung. Ya, sehingga mengingat atau dia termasuk kategori tabi oleh karena itu maka kata yang terletak setelah huruf atof ya maka dia akan mengikuti hukum dari sisi i'rabnya dari kata yang dia itu terletak sebelum huruf atof Ya, apabila sebelum huruf atof dia itu rofa, maka tentunya tadi dia juga harus rofa yang pada hal ini tabiknya adalah berupa atof. Ya, sebagai contoh misalnya kita ambilkan contoh untuk lebih memperjelas pemahaman kita. Ja'a Umaru wa usmanu Umar dan Utsman telah datang. Di sini kita perhatikan Umar wa Utsman. Ya, kita lihat ada huruf atof waw. Ya, ada huruf atof waw. Di sini ada dua kata. Kata sebelum huruf atof yaitu Umar dan kata setelah huruf atof yaitu Utsman. Nah, oleh karena itu kata yang dia itu terletak setelah huruf atof yaitu kata apa Utsman dia mengikuti hukum i'rabnya Umar karena Umar dia terletak sebelum huruf atof sehingga mengingat Umar dia adalah sebagai fa'il yang tentunya antum sudah tahu bahwasanya fa'il dia itu marfu, maka demikian pula Utsman dia juga harus marfu. Ya, kita katakan Umar dia sebagai maktufnya ya atau kata yang diatofi sedangkan Utsman dia adalah sebagai atofnya ya yaitu dia mengikuti i'rabnya Umar Baik, Kemudian kita ambilkan contoh yang lain untuk dapat memperjelas pemahaman kita. Nama Muhammadun thumma Aliyun. Muhammad tidur, kemudian Ali pun demikian. Nah, pada contoh ini huruf atopnya kita ambilkan contoh yang lain yaitu thumma. Kalau contoh yang pertama kita ambilkan Wow, contoh yang kedua kita ambilkan yaitu thumma. Baik, kata yang terletak setelah huruf atof, dia adalah ali. Ya, ali dia terletak setelah huruf atof, yaitu thumma. Kita perhatikan, ali dia harus mengikuti i'rab dari Muhammad. Ya, i'rab dari Muhammad. Muhammad i'rabnya adalah rofa, maka demikian pula Ali dia juga harus rofa mengingat summa ya ada summa antara Muhammad dan Ali ya antara Muhammad dan Ali ya Muhammad kita katakan dia sebagai maktuf sedangkan Ali kita katakan dia sebagai atofnya